Saya bilang nyari reda manusia itu sulit, tapi kalau nyari reda Allah gampang. Reda Allah itu udah kalau kita minta keredaannya pasti dapat. Kalau reda manusia Lukmanul Hakim kasih nasihat kepada anaknya dengan perbuatan dia Dengan sikapnya Naik keledai Dia naik anaknya nonton Manusia bilang ini anak songong Eh ini bapak songong Dia naik anaknya nonton Dia turun Gantian anaknya dinaikin Ketemu lagi orang Lagi mau anu sih anak ah, Anak yang songong Dia naik bapak nonton turun lagi, dua-duanya nuntut. Apa kata orang? Itu bapak manak, pak uleh lah. Keledai mubazir banget tuh keledai. Nggak dinaikin. Begitu. Tujuannya apa ya? manusia Hakim. Tuh lihat manusia itu. Nggak ada yang bisa kita re ambil redok mereka. Redok nas, rayatun, la tutra. Redok manusia itu secara keseluruhan nggak bakal kita ya nggak bakal ya. ada yang senang ada yang kagak namanya Rasulullah ajarkan ya, zikir ini zikir yang ada waktu-waktunya, ini zikir yang ada dalam keadaan ini. Ya, ada zikir yang mugayat dengan al-awqad wal ahwal, ada yang zikir ghaira mugayat mugayyadin nggak terikat Kapan aja baca boleh gitu. Gak terikat waktu. وشيخان من قال لا إله إلا الله lahu لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل Siapa orang bukan muslim Siapa orang yang berkata La ilaha illallah dahu la syarika la Lahul mulku Walahul hamdu Wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap hari. seratus kali setiap hari. Kanat lahu adala ashri riga. Maka baginya adalah baginya zikir yang seratus kali tadi itu lahu ya. Bagi dia itu zikir tadi adalah ashri riga ngimbangin sepuluh budak. Imbangin bebasin 10 budak. Berapa harga satu budak? Berapa duit? Nggak tahu ya, gak ada sih. Yang ke Palangkaraya nggak ada. Palangkaraya kan banyak budak ada sana. Pajang-pajang di akuarium. Tinggal pilih aja. Bawa pulang deh. Taruhin dompet. Taruhin ini dompet, jangan bisa bawa tenteng, tapi kita cemburu. Umpetin dompet, kamar buka Masih ada ya? Wa kutibat lahu mi'atu hasanah dicatat baginya 100 kebajikan, 100. Wa muhiyat anhu mi'atu sayi'ah. Dihapusin 100 salah. Wa kana lahu hirzan syaitan. Syaitan dan baginya itu e, sebagai benteng penjaga ya, dari setan. Yaumahu zani hari itu harinya ya imbangin 20 10 budak ya, dikasih kebaikan 100 kebajikan dihapuskan kesalahan 100 ya dan dijaga dari gangguan setan Hatta yumsia. Bacanya pagi sampai sore. Walam yati ahadun afdala mimma ja'a illa rajulun amila aksara minhu. Dan tidak ada yang seorang pun yang lebih afdal daripada apa-apa yang datang dengan dia itu melainkan seseorang yang beramal lebih banyak dari dia. Kalau ada yang baca 200 berarti atau 101, yang 101 lebih abdol lagi dia. Kalau nggak ada yang baca, berarti hari itu itu orang yang baca itu lebih abdol dari yang lain. Melainkan ada yang beramal lebih banyak dari dia, baru mengalahi keabdolan orang yang baca. La ilaha illallah Daula syarikalah Daul mulku Walaul hamdu wa huwa ala kulli syai'in 100 kali. والخطيب أبو نعيم وابن عبد البار كان خطيب ابو نعيم ابن عبد البار من قال في يومه مئة مرة مئة مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين yes. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول as الصادق الوعد kalau disidahin bacanya dirofain ya. ya. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubinu Ya lo Kan diropa Ada alif langsung ya. Muhammadur Rasulullah kalau as-sadiqul wa'dul amin. Ya, ha? Iya. Kalau dia sadiqul wa'dil amin. Sadiqul wa'dil amini. Imbangin yang atas kalau al-malikul hamkul mubin. Muhammadur Rasulullah as Asadikul Wahdul Amin Itu cari nahu Tapi kalau nggak cari nahu maka serah Asadikul Wahdul Amin Kalau nggak cari nahu Kayak yang Ya apa ya Ya Nabi yang itu Ya Ros eh, Yang Ya Rasulullah Ya Nabi Terus Ya Rasulullah Yang benar itu ya Gimana orang Ya Rasulullah ya, Apa ini Tidak dosa. Cuma bisa nahu gitu Kurang enak Kalau yang yang bisa nahu Kupingnya panas orang bacanya kok ya Rasulullah bukan ya Rasulullah kan kalau munada masuk mudok jadi fathah jadi ya Rasulullah gitu tapi ada yang tersair nggak masuk namun ada syair yang nggak masuk namun jangan di, jangan di ganggu gugat itu syair nggak masuk ada lagi terus yang ini yang apa lagi buka ya La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Siapa yang baca itu? Tidak ada Tuhan melainkan Allah al-malik raja yang hak, yang mubin, yang nyata. Karena lahu amanan minal fadl. Aman dari kebangkitan. Ratus kali baca. لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق seratus kali aman dari fakir wa unsan min wa unsan min wahsyatil gabri ya wahsyatil gabri apa namanya itu enjoy unsan enak ya, tenang jinak Enak begitu kan. Daripada keliaran kubur, apa itu namanya? Wahsyah. Kan orang kalau masuk kubur, wuh, datang munkarun karun wanakin Kalau yang maksiat, kafir, fasik, asi, yang datang munkar wanakir Disebut munkar karena serem. Suaranya bagaikan halilintar. Ya, pegang gada. Lebarnya itu gada, ada kata penduduk. Satu penduduk Eropa semuanya. Orang yang lagi hukum di Eropa. Anda kata di Tengger, di Palunya itu masih kurang saking luasnya. Gimana buat dibanding getok orang yang kena azab kubur? Tapi kalau mukmin yang taat, ya kadang-kadang hilang buru-buru taubat gitu. Itu dia yang datang mubasyar wa basyir. Mubasyar wa basyir, ya. Jadi kebalikan Berseri-seri itu malaikat. Gak galak kayak yang tadi itu. Dia dia juga, cuman bentuknya doang beda. Orang yang satu, oh, kalau yang satu yang buat mukmin yang taat, ya. cakep, ya, mubashir, mubashir, gak takutan, kayak kalau udah datang nakir, mungkar nakir juga, buat apa ada Allah min riyadul jannah buat orang mukmin? kita udah itu istirahatnya terus tungguin ntar yaumul ba'as hari dibangkit tapi mau kumpul lamanya itu udah tersiksa syafaat Nabi ada di situ syafaatul uzma namanya kalau syafaatul uzma mulai dihisap manusia menuju kalau ada sirat ya penafsiran yang biasanya sirat itu dilalui maka yang pertama kali melalui itu Nabi kita Muhammad SAW dan umat awalnya sirat di mungkin akhirnya surga artinya apa yang selamat jalan sampai ujung berarti dia udah masuk surga tiga mau, mau mana itu surga yang paling atas apa nomor dua apa nomor tiga apa nomor empat udah ada pintunya masih-masih buat kita gak bisa kita bunyi yang nomor tiga gak bisa udah ada kelas berdasarkan Lewat ini juga berdasarkan amal makin tinggi makin cepat sedang ya sedang Dikit amalnya, ya eh, gitu. Ya. Amal dikit, ada banyak, esok. Ya. Ada yang terterpil seperti kejipan mata, cep, udah nyampe. Saking cepetnya jalan. Ada yang kalbarkil khotib, kayak kilat yang kilat yang menyambar. Lebih kalah ya, eh, lebih nomor dua. Cepetan mana ketipan mata yang kilat? Kilat, jadi kilat ini gara-gara zaman order Baru bisa bergaul. Ngomong kilat jadi kilat. Ya, maunya E aja gitu. Ada lagi yang kalporosil kalporosis sakit dengan kuda yang paling cepat. Ada yang ajwadil bahain, atau yang binatang ternak yang paling cepat. Kayak sapi. Sapi kan yang ternak. Oh, harapan pun nggak apa tuh ya, sambil lari sambil berak tuh sapi aku sukai lepetan mungkin dia aku kenceng tepuk buku juga dia agak us ada yang lari Siapa pelari yang paling cepat dulu? Yang minum doping tuh. Yang orang putih bersih, negro. Siapa dulu yang minum dopingnya? Lalu cepat. Ya, gak wajib, gak wajib diingat ya, gak wajib. gak wajib diingat. Ya, kali ada yang inget. lupa deh kita gitu, tuh namanya. Atau kalau kita dulu jago menang olimpiade, nggak tahu kebukti dia minum dop, apa doping. Minum. Nah itu paling cepat tuh lagi. Ada yang jalan. Nah terakhir ithabuan itu Tapi nyampe juga nyampe juga. Tapi yang semenjak hidup Islam doang, bayang kagak, maksiat jalan, nyemblung. Nyemblung udah. Bayang gak bener, maksiat jalan, bayang tapi gak bener, maksiat jalan, nyemblung juga. Tapi kalau sebayangnya yang bener, banyakin tobat, mohon istighfar, mudah-mudahan dia selamat dari ngesek-ngesek. Ada yang kamu ya ibu nanti takut. Takut mau lewat takut. Malaikat bilang kenapa nggak bilang lewat? Takut nyemplung. Kata malaikat kalau di dunia biasanya kalau ngarungin lautan itu naik apa? Naik kapal. Didatangkan masjid yang dia pernah sujud tuh, di dunia. Misalnya di sebayang musola aja atau hadiahnya. Ini musola tahunnya didatangkan buat itu orang jadi jadi perahu dinaik. Jalan itu teh, ditolong karena takut lewat, jadi masjidnya jadi perahu lewat ke pesiron lama. Baru minum haufnya lagi, telaga lagi. Itu, itu dapat tuh hauful dia ya, telaga lagi, kita gitu. Muhammad. Baru kita masuk surga. Amin, Allah baca la ilaha illallah al malikul wa wa futihat lahu abwabul jannah dibuka baginya pintu surga ini masih lebih di kuburan masih lupa tapi ini pintu surga itu besar tempat dia bakal masuk tuh si mukmin ya. Tapi kita tidak lepas dari syafaat Rasulullah. Rasulullah itu syafaatnya lebih dari 12. 12 jenis syafaat Nabi kita. Yang paling tinggi syafaatul uzma. Kalau syafaat Allah disebut syafaatul maulah Kalau pertolongan Allah itu disebut syafaatul maulah Disebut syafaat juga tapi hakikatnya bukan syafaat, memang hak dia allah dong. Nah ini yang sebut dalam hadis yang ada seorang mati malaikat belah. Iya, ada nggak di hadis itu? Kita belah dati, belah badannya, nggak nemukan kebaikan, dibelah kaki, nggak dapat kebaikan, tangan nggak ada, semua nggak ada kebaikan. Nah waktu zamannya ini nih, dibelah nih dagunya nih, itu saya ketemu tuh di langit-langit atas pernah nempel kalimat la ilaha itu begitu doang Allah kasih pertolongan syafaat kata Allah masuk ke dia ke surga karena ada pernah nyentuh nah, itu syafaat disebut hak nah, Allah tanah uang itu kalau mau begitu enak banget udah deh nyebut la ilaha jangan bayang kalau orang bilang tidak tidur eh. ya. tos-tosan Ih, jangan ngandel yang benar begitu dong Itu ada, tapi nggak semuanya. Itu hak Allah. Akhirnya Allah bilang masukin dalam surga. Yang tidak dirawiyah itu riba wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadnahum ya apa غير أنهم يشهدون أن لا إله وأن سيدنا محمد رسول الله akhirnya kan Allah ya udah udhulul jannah والبيهات ما من مسلم يجيب عشية عشية عرفة ويستقبل القبلة بوجهه ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة ثم يقرأ قل هو الله أحد مئة مرة ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معه مئة مرة إلا قال الله تعالى يا ملائكتي ما جزاء عبدي هذا أشهدكم أني قد كفرت له وشفعته بنفسه ولو سألني عبدي هذا لشفعته بأهل الموقف dan Bayhaqi dia adalah seorang muslim dia diam di sore hari Arafah ya makanya di sono lagi lagi ukuf kita juga di sini disunahkan Iya, Bang Haji. Disunahkan juga kita hukum. Bukan hukum maksudnya kita kayak di Arafah. ya nyari fadilahnya. Nyari fadilah keadaan waktunya hukum, kita hukum di sini. Ya, gitu. Pembedanya macet, Kita udah jalan gitu loh, cuman kita ngikutin dia gitu. Berarti kalau di sana kira-kira dia pagi, Jam 7 mulain kita udah jam berapa di sini? Jam 12-an gitu kali ya. Hah? Kalau puasa kan nggak mungkin ya. Kalau kita tak puasa kan nggak mungkin mulainya jam 12. Puasa Arafah. Ini yang jadi susah nemuinnya. Oh, ini kan Arafahnya lagi sedang berlangsung. Kok puasanya kita besok Arafah? Kagak bisa nemuin, susah. Kecuali Arab ikutin kita. Yang kedua baru dia. Nggak mungkin dong. Dia belum buka itu udah rompak puasa. Jadi karena susah patokan kita jadi dia baru muncul terbit matahari Arafah, kita udah siap. Jadi kalau kita mau puasa duluan, mungkin dia belum buka. Paham Belum datang dia sembilan Arafahnya itu. Belum subuh. Nah, kita di sini udah subuh, dia sudah semangat. Jadi kalau kita puasa Arafah dulu, nggak ketemu juga ujung-ujungnya. Nanti yang kadang-kadang jadi istilah putih. Saya nih sudah ukur, kita masih tarwiyah hitungannya. Tapi nahar kita baru Arafah. Makanya besok lihat aja ramai. Ada yang puasa Rebu, ada yang puasa eh ada yang Arafah. Kalau lebaran Rebu, ada yang lebaran Selasa. Ya. Susah. Beda 4 jam juga pengaruh pengaruh tapi orang kalau nanya gimana ya? ikut jadi pemerintah deh ah pusing amat dia juga udah ada ulama-ulama yang ahli tahqiq Walaupun ada omongan yang berbeda dari orang-orang yang lain juga. Wah, kalau sampai-sampai kan sulit. Sekarang gini aja logikanya. Dia datang paginya belakangan kan gitu. Dia duluan. Nah kiblat kita dia misalnya. Ya, kiblat kita kalau dia udah Eropa kita nak puasa Eropa kan gitu. Sekarang kita duluan nyelonong. Dia ya, kita udah 4 jam lewat dia baru gitu ya. Ini baru datang pagi kan gitu. Kalau kita puasanya jam 12 niatnya kan gak mungkin niatnya subuh. Kalau kita niat subuh, dia masih isak di sana. Kita niat puasa Eropa. Sebelum subuh di sana. Nah, pas mulai subuh kan sekitar puasa itu. Nah, dia belum belum pagi, belum subuh. Paham nggak? Jadi kita jalan pajak, dia baru mulai Eropa. Mungkin hitungan itu. Nah, mungkin yang begitu, susah perbedaan itu bisa pengaruh jadi satu hari perbedaan walaupun dikit siapa orang yang nah dia di Indonesia jalankan itu sebagaimana orang-orang yang di Eropa lagi sedang apa hukum likirnya baca Quran kita begitu juga di sini baca ya. baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah gitu ya له الملك walau hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Summa 100 kali kemudian baca kul huwallahu 100. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai selesai jangan kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, kul huwa. Sampai selesai bacanya. Sampai kali. Hah? Kayak orang naik hajat modelnya. Naik hajat, tak rokaat, rokaat pertama 10, baca kulhu. Bis baca kulhu 10, rokaat kedua bis baca kulhu 20, rokaat ketiga bis baca kulhu 30, rokaat keempat bis baca kulhu 40. Habis bayang kelar baca kulhunya 50. Kelar tujuh 70, selawat 70, la haula la quwata illa billah 70. Urusan kurang lebih 1 jam. Eh yang 10 menit kelar. Emang kulu di mana? Kulu, kulu, kulu. Wah, tahap. Kan mestinya kulu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa yulad wa lam Puluh kali rokat pertama habis Fatihah. Rokat kedua 20, rokat ketiga 30, rokat keempat 40. Sampai selesai. Kelar kulhu 50. Tapi sampai selesai latihan walam yurah. 50. Itu kalau di jalan itu sebanyak aja tarokat baca aturan itu. Oh, apa yang diminta? Allah pakai acara mare. Allah pakai acara mare. Kak mare begini kalau kagak menuhin yang sholat hajat model begitu. Panggilnya kayak pandu. Kerjain bagi-bagiannya ntar hadir. Iya loh, kan yang kasih ilmu gitu. Yang amalin mau, Guru yang reban aja ya kan. <laughs> jarak Ustaz main aja bisnis aneh oh, bu satu m kan gitu kan aneh kasih ilmunya jalan neng amalin juga aneh ngajarin ayo pergi ah itu, jangan terima ilmu gurunya dicuekin aja <laughs> bercanda ya jangan di, jangan di, jangan dipakai yang ini ya bercanda buat ngelucu aja ya. tapi kalau benar alhamdulillah kabar ini Gak apa-apa kita tunjukin yang begitu walaupun kita nggak amalkan. Ya. Tapi yang bagus kita ngamalin juga. Jadi sama-sama punya jatah karena silah kita itu. Kemudian baca Allah e, seratus kali juga. Kemudian berkata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Naga hamidu Majid. Wa alaina. Ya innaka hamidun majid wa alaina ya Bisa kan iya. ma'ahu wa alaina ma'ruf Mi'ata marah, seratus kali juga. Illa malaikat, Gala Allah Ta'ala. Allah berkata, hei malaikatku. Wahai malaikatku. Apa balasan buat hambaku ini? Allah pakai ngomong begitu malaikat. Hei malaikatku, apa balasan buat hambaku ini? Yang baca dari la ilaha illallah, la lalu lahu, wa hamdu Wahyu Allah ala kulli syai'in qadir 100 kali ya kemudian baca kul huwallahu Wahad, Allahu Sama terus 100 kali kemudian dibaca selawat lagi dengan selawat Ibrahim yang disusul dengan wa alaina ma'ruf 100 kali Allah bilang, eh malaikat, apa ya balasan buat hamba ini yang baca ini? Ushidukum. Aku persaksikan buat kamu anni kad Aku aku ampuni dia. Wa syafa'tu bi nafsi. Aku berikan hak syafaatku buatnya. Ya. Aku perkenankan syafaatnya di dalam dirinya. Jadi Allah kasih itu orang berhak memberikan syafaat. Ada hak syafaat. Andai kata kata Allah, walau sa'alani abdi hada kalau ini hamba ini dia minta la syafaatku bi ahli al-mawqif. Ini saya dia bisa aku perkenankan memberikan syafaat buat ahli maukit. Orang lagi sedang di padang mahsyar, di maukit namanya, lagi nunggu sidang Allah. Ini yang orang model ini tadi, ya Ram, aku minta syafaat ini. Buat adekku itu, saudaraku, makku, biar jangan dimasuk neraka. Aku jawab, aku perkenankan kata Allah. Itu gara-gara ini bisa jadi uh, mendapat izin memberikan syafaat buat orang-orang yang kita senang, buat orang-orang yang kita cintai. Perlu karena kita punya kakek, kita punya bapak, kita punya nenek, punya ibu, punya gobilah, kita kan ada kan ke atas, ya nasab, ke bawah ada lagi anak, cucu, cicit, apa lagi, habis cicit, kopi, uh, nah itu supaya kita jadi kasih syafaat. Biar kita udah meninggal, kita baru lahir gak kenal, tapi disonokan kenal. Ya. Baunya ada kali ya pembuatnya itu Allah Allah alam Allah mudah-mudahan bisa kita nah, nanti yang selanjutnya hikmah la ilaha illallah lihat hari jam satu hari itu ada 24 jam ya 24 la ilaha illallah jumlahnya 24 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 24 huruf 24 huruf Makanya orang yang baca La ilaha illallah Muhammad Rasul sekali Diampuni itu satu hari Setiap satu huruf 21 jam Berarti 24 huruf 24 jam Saya baca sehari Gimana yang dua? Gimana yang tiga? Gimana yang sepuluh? Gimana yang seratus? Setiap hari baca La ilaha Ada hikmahnya semua ya Cuman kita nih Karena kurangnya Tadabur Kurangnya kita memperhatikan Ya. ya. Nah, dengan kita rajin taklim, buka kitab, rahasia-rahasia ini terungkap. Tujuannya apa? Kalau ini rahasia terungkap, jadi kita semakin tarif, semakin kita semangat dalam beribadah, tagaruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu juga saya sampaikan bahwa tagaruk kita kepada Allah pada beberapa hari yang akan datang adalah dengan jalan kurban. Ya, kurban. Jangan punya pendapat kurban itu udah kurban ini udah udah stop. Kayak kayaknya kurban seumur hidup sekali gitu. Bukan, kurban bukan kayak haji. Haji seumur hidup sekali wajib. Lima kali sekali. Lima tahun sekali. Eh lima tahun sunnahnya ulang lagi. Ya pergi lagi. Tetapi kalau kurban itu tiap tahun. Punya duit tahun kurban. Punya duit tahun kurban. Punya duit tahun ini kurban lagi. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Karena dia masuk kepada sunnatul mu'akkadah. Bukan wajib, sunnatul mu'akkadatun yang mana orang kaya setiap tahun mesti korban. Kalau nggak korban dicela oleh Rasulullah. Yang katakan man kana lau sa'atun falam yudahi fala yakradanna musallana. Siapa yang punya keluasan waktu, duit ada, tapi nggak mau korban, ya nggak mau beli, padahal dia ada duit, maka jangan dekati tempat sholat kami. Tapi tiap tahun kita secara sunnah yang mendekati wajib diperintah oleh Rasulullah. Kenapa? Karena hakikatnya korban itu adalah sedekah. Dagingnya kita bagiin kubur wal masakin, makanya nggak boleh dagingnya itu dijual oleh amil. Melainkan udah milik dia baru jual boleh. Termasuk kulit. Kulit termasuk. Kulitnya jadi numpak lah, angkotong, potong, satu kulit. Eh, satu kambing, satu kulit Eh. Nah, ini tambahin duit sudah homesick. Berarti kalau sebelum kami 500 ribu berikut kulitnya 10. Tidak kabul untuk kupenya, nggak boleh. Ya kulit dijadikan kupang nggak boleh. Melainkan kulit bagi juga, dibagi. Semua dagingnya kulitnya dibagi. Ya. Ambil terima kulit itu, ente kulit. Terima, ya terima kulit aneh. Nah, yang lagi buat musola, boleh kan? Nah, musola jual pengurusnya, duitnya masukin kas, gitu. Atau masing-masing bawa kulit, bawa pulang jual sendiri. ini udah rokok. Oh, kulit apa-apa. Asal jangan buat upe. Paham nggak? Kalau mau jadi jadi mau dijual, digobek dulu harus digobet dulu. Bagi dulu, gobat, terima ini bagian inti kulit, ya. Ya, bedakin deh. Tapi nah, dia kan capek. Ya, boleh bedakan paling siangnya Bung Kalau orang-orang Bung menerima nerima satu kantong, panitia satu kantong berikut boleh, boleh, kalah boleh, dia kan capean. Coba aja jajarin, jadi amil apa tuh? Korban buruk, oh, capek, atau budak-budak gitu. Apa ngembang lagi apa? Nanti nyawa malu, eh, bagian gue mana? Eh, lu nggak tahu, si amil capek. Jadi hargai juga yang namanya amil-amil itu kalau punya kesalahan, kehilapan, gitu ya maluin aja. Jangan kita marah-marahin dia. Tadi ngamuk repot, kita turun tangan sendiri, habis deh. Tukang potong kadang-kadang dikelar motong, kek-kek-kek, jalan aja deh. Tapi ada juga tukang potong yang mahal berikan anak buahnya, tapi mahalan, sampai selesai, tapi jarang. Dia mau terima dari ini sini, diberi lagi sono, dia kan duit tuh. Satu kambing 50 ribu, sampai 350 ribu, kalian aja sepuluh orderan berapa dapat? Ya. DP ini kelar kelar kelar motong kelar motong tapi yang bincang itu ya dia siapa? Mudah-mudahan kita ada rezeki itu di sana. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا أنفسنا الحساب واجعلنا ممن يسارعون إلى الله ولا تولنا راضيا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاب حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا من علم غيرنا من حلم وكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشفيع الله الفتح وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله